بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إجماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعدلة والجهمية وفي صحيح ابن حبان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبدي إذا رفع إلي يديه أن يردهما سفرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا Ikhwatifillah kita lanjutkan pembahasan tentang dalil-dalil dari hadis Nabi yang mulia SAW menunjukkan Allah di atas di atas hamba-hambanya di atas makhluknya di atas langitnya bukanlah Allah Jalla wa'ala di mana-mana sebagaimana diangkapkan oleh Jahmiyah ya tapi Allah dengan zatnya di atas makhluknya ya bukan di mana-mana tapi tak bertempat sebagai ungkapan Jahmiyah. Allah Jalla wa di atas seluruh makhluknya. Allah tidak diliputi dengan ya makhluk Jalla wa Dalam Sahih Ibn Hibban dari hadis Abi Uthman An-Nahdi dari Salman Al-Farisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna rabbakum hayyun karimun Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha, pemur, maha pemalu Hayyun karimun, maha pemalu lagi maha pemurah. Dermawan. Yastahi min 'abdihi Ida rafa'a ilaihi yadayhi. Dia malu dari hambanya yang mengangkat kedua tangannya berdoa meminta kepadanya an yaruddahuma sifran. Apabila Allah Jalla wa'ala menolak doanya tidak memberikan apapun dari permintaannya. Allah malu menolak hamba-hambanya yang meminta kepada Allah berdoa kepadanya yang mengenakan tangannya ke langit ini menunjukkan Allah Jalla wa'ala di atas langit fitrah manusia berdoa mengangkat kedua tangannya ke langit ketika Imam Juwaini menyebutkan sebelum dia bertawar kepada akidah sahabat hadith adalah Allah swt di semua tempat tapi tidak ya menyatu dengan tempat maka ketika itu datanglah seorang sebut Hal Hamadani, wahai wahai imam, ajarkan kami bagaimana menolak bagaimana menolak fitrah kami ini. Tatkala kami berdoa selalu mengangkat tangan kami ke atas. Ya, menuntut kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Kata dua ini, Hayyarunil Hamadani. Laki-laki dari Hamadan ini membuat aku bingung. Ya, Allah Jalla wa'ala di atas makhluknya Karena itulah kita angkat tangan kita ke langit Dan peristiwa Mi'raj Allah Jalla wa'ala berjumpa Nabi di atas langit ketujuh Menunjukkan Allah di atas Perintah sholat diambil di atas Langsung berjumpa Allah dengan dengan Nabi yang mulia Langsung Allah memerintahkan sholat lima waktu kepada Nabi-Nya Tanpa perantara Kalaulah Allah tidak di atas, tak ada guna dan tak ada makna Nabi Mi'raj ke langit. Tak ada maknanya. Karena dia begitu tinggi, sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan Jibril pun tak naik. Ketika itu Rasulullah mendapatkan perintah salat, maka ditanya oleh ibunda kita Aisyah, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka?" Apakah engkau ketika dahulu mi'raj melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun anna arahu cahaya meliputinya bagaimana aku melihatnya karena Ahlus Sunnah meyakini Allah Jalla wa'ala tak dapat dilihat di dunia ini dalam alam dunia karena Allah Jalla wa'ala menhijabi dirinya dengan cahaya sekiranya Allah singkap hijabnya terbakar seluruh makhluk tak sanggup melihat Allah Jalla wa'ala Nanti hari kiamat ketika itulah Allah akan buat mampu orang-orang beriman melihat wajah Allah SWT Di dunia tak mampu semua makhluk tak mampu gunung Tursina saja hancur lebur ketika Allah singkap hijabnya nah وروى ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن عن زهرة بن معبد عن ابن عمه أخبره قال أخ عن زهرة ابني زهرة عن زهرة ابني عن زهرة بن معبد عن ابن عمه أخبره أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل min ayyah min ayyuha syaa min ayyiha min ayyiha syaa Imam uh, Al-Imam Ibn Wahab meriwayatkan dia berkata akhbarani Sa'id bin Abi Ayyub Sa'id bin Abi Ayyub memberitahukan kepada saya an Zuhrata ibni Ma'badin dari Zuhrah ibni Ma'bad an, an ibni ammihi dari anak pamannya ya akhbarahu memberitahukan kepadanya annahu sami'a Uqbah bin Amirin. Dia mendengar Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaqul berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawatta'a barang siapa yang berwudu, fa ahsana wudu'ah dan dia sempurnakan wudunya." Setiap tempat wudu dia sempurnakan dari wajah, tangan sampai ke siku ya kaki sampai ke tumitnya dia sempurnakan wudunya thumma rafa'a nadharahu ila sama kemudian mengangkat kepalanya ke langit faqara dan dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak la syarika lah aku bersaksi tidak ada tuhan yang hak kecuali Allah tak ada sekutu baginya wa anna Muhammadan abduhu wa rasul dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah dibukakan baginya delapan pintu surga yadkhulu min ayyiha syaa dia boleh masuk dari arah mana dia mau Hadis ini menunjukkan keutamaan doa wudu inilah doanya setelah wudhu bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Muhammad adalah hamba dan rasulnya kecuali akan dibukakan baginya pintu surga yang delapan sambil dia melihat ke atas dalam berdoa <clears throat> ini menunjukkan Allah Jalla wa'ala di atas nah وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه وذكر الحديث dalam hadis syafaat yang panjang itu peristiwa huru-hara hari kiamat ketika orang-orang datang kepada Adam kemudian kepada Nuh kepada Musa Isa dan terakhir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana semua nabi mengatakan lastulaha Setiap nabi yang datangnya manusia mengatakan bukan aku yang berhak untuk syafaat. Ketika mereka tiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi fa'adkhulu ala rabbi, maka aku pun masuk kepada Tuhanku. Tabaraka ta'ala wa huwa 'ala arsy dan dia di atas arasnya. Wa hadis dan sebutkan hadis yang panjang lebar intinya Nabi sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Meminta agar Allah Subhanahu wa taala mulai persidangan dengan syafaat Nabi inilah dimulai persidangan. Naam. Wa fi ba'li alfadhil Bukhari fi sahihi fa astadhinu 'ala rabbi fi da fi darihi fayu'dhina li 'alayhi. Fayu'dhin li 'alayhi. Dalam beberapa lafaz Imam Bukhari dalam sahihnya, aku pun minta izin kepada Tuhanku maksudnya izin untuk memuji Allah, memuja Allah SWT sujud dan untuk memberikan syafaat. Ya, fayu'dhinu li alaihi maka Allah izinkan aku untuk memulai syafaat. Dan inilah maqaman mahmudan yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Kedudukan yang begitu terpujinya Nabi, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Semoga Tuhanmu membangkitkan engkau, memberikan bagimu kedudukan yang terpuji. Maqaman mahmudan adalah maqam syafaatil uzma, tempat Nabi memberikan syafaat yang paling agung yang semua nabi mengatakan lastulah bukan aku yang berhak menunjukkan keutamaan Nabi SAW dengan beliaulah dimulai persidangan di hari kiamat bahkan dengan beliaulah surga-surga dibuka tidak dimasuki surga kecuali Nabi yang pertama kali mengetuk pintu surga dan memasukinya Naam قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين هكذا قال في داره في المواضع الثلاث يريد مواضع الشفاعات ثلاث التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه Abdul Haq berkata dalam kitab Al-Jam'u Baina Sahihain gabungan dari dua hadis yang sahih Bukhari Muslim hakadha qala fi darihi maka Nabi pun izin untuk memulai syafaat fi dari ya di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ya Allah muliakan maksudnya di bawah naungan arasnya fil mawadhi'i tsalah dalam tiga tempat maksudnya adalah tiga tempat yang Nabi SAW memohon syafaat di mana Nabi sujud di sana dan mengangkat kepalanya. Naam. وروى يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه من طريق محمد بن إسحاق قال خرج عبد أسود لبعض أهل خيبر حتى أهل خيبر أهل, أهل خيبر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قالوا رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي في السماء قالوا نعم قال أنت رسول الله قال نعم قال الذي في السماء قال نعم فأمره رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة فتشهد فقاتل حتى استشهد يحيى bin Sa'id al-Umawi meriwayatkan dalam kitab Maghazinya dari jalur Muhammad bin Ishaq dia berkata kharaja 'abdun aswadu li ba'di ahli Khaybar ada seorang hamba berkulit hitam milik sebagian daripada penduduk Yahudi Khaybar dia hamba milik seorang Yahudi ketika Rasulullah akan menaklukkan benteng-benteng di Khaybar dia keluar dari benteng tersebut hamba hitam hatta jaa Rasulullah Datanglah dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala man hadha? Maka dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana dari sahabat, "Man hadha?" Siapa laki-laki ini? Qalu para sahabat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala alladhi di sama maksudnya adalah utusan Allah yang di atas langit sana. Tuhan yang di atas langit Qalu na'am, kata para sahabat, ya. Ini menunjukkan Orang Yahudi pun tahu, orang kafir pun tahu. Sebelumnya masuk Islam, Allah di atas langit. Ya. Qalu mereka mengatakan, "Na'am." Ya. Ya. Qala, "Anta Rasulullah." Dia bertanya kepada Nabi, "Apakah benar engkau utusan Allah?" Qala kata Nabi, "Na'am ya." Aku utusannya. Allah di sama, Tuhan yang di langit. kalau na'am kata Nabi, ya. Fa'amarah Rasulullah sallam alaihi Rasulullah suruh dia untuk mengucapkan kata-kata syahadat. fata syahada maka dia pun mengangkat persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah Muhammad Rasulullah. Fakatalah dan dia ikut, ikut berperang bersama Nabi hatta kutila. Dia pun terbunuh hatta stusyida akhirnya dia pun mati syahid. Ya, sebentar beriman kemudian ber, berjuang terbunuh. Ya, orang-orang semacam ini dikatakan Nabi amil qalilan, beramal sedikit ujira katsiran, diberi ganjaran banyak. Sebentar masuk Islam, berjihad, wafat, selesai. Ya, beramal sedikit diberi ganjaran yang banyak. Yang mau kita garis bawahi bosnya, dia mengakui Allah di atas langit dan Nabi pun membenarkan engkau kau utusan Allah yang di atas langit. Kata Nabi, ya. Dia ini langit, iya, saya utusannya. Ya. Sementara Ahlu kalam mengatakan jangan kau sebutkan Allah di atas langit. Kalau kau sebutkan Allah di atas langit, maka berarti engkau telah menyamakan Allah dengan makhluk, berarti dia bertempat. Ini ungkapan Ahlu kalam. Padahal kita meyakini Allah tak dapat dilingkupi dengan tempat. Allah Jalla wa'ala bersemayam di atas arasnya. Dan aras makhluk tertinggi di atas aras tak ada lagi namanya makhluk. Bagaimana dikatakan Allah diliputi oleh makhluk? Di atas aras tak ada makhluk. Araslah makhluk terakhir tertinggi. Di atasnya tidak ada makhluk. Bagaimana dikatakan Allah diliputi oleh makhluknya? Nah. وروى adiyu benuh. Amirah Al-Kindi an Ali an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatha an rabbih azza wa jalla faqala وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي illa tahawwaltu lahum amma yakrahuna min azabi ila ma yuhibbuna min rahmati. Adi bin Umair Al-Kindi meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah menceritakan tentang Tuhannya, bahwasanya Tuhannya Allah Jalla wa Ala berkata. Ini disebut dengan nama Al-Haditsul Ilahi. Ya, ungkapan Tuhan yang tak dimuat dalam Quran, ucapan Allah disebut sebagai orang al-hadithul qudsi. Faqala maka Allah berfirman dan yang benar hadis kursi adalah perkataan milik Allah Jalla wa'ala redaksinya dan maknanya tapi dia tidak bagian daripada Quran wa izzati wa jalali aku bersumpah demi keperkasaan dan kemuliaanku wartifa'i fauqa arsi aku bersumpah demi tingginya aku di atas arasku menunjukkan Allah Maha tinggi di atas arasnya. Ma ahli qaryatin wala baitin, tidaklah ada satu penduduk negeri atau satu penduduk di dalam rumahnya, wala rajulin bibadiyatan, tak, tak ada ada seorang laki-laki yang ada di satu perkampungan, kan wala ma min maksiati. Dahulu mereka ku benci karena mereka berbuat maksiat kepadaku. Fatahawwalu anha, maka mereka pun berubah tobat, meninggalkan maksiat. Ila ma ahbabtu min taati. Mereka gantikan dengan berbuat taat yang membuat aku cinta kepada mereka. Ya. Mereka membuat taat dengan taubat mereka. Illa tahawwaltu lahum amma yakrahun, maka aku akan berpaling pula berpindah pula dari keinginanku untuk mengazab mereka min azabi keinginanku untuk mengazab mereka kurubah ila ma yuhibbuna min rahmati sehingga akhirnya yang kuberikan kepada mereka adalah rahmatku yang mereka senangi, yang mereka cintai. Ya, di sini Allah bersumpah demi ketinggiannya di atas arasnya. Taklah ada satu kampung, satu penduduk, satu rumah, seorang laki-laki yang dia berkelimang dalam maksiat, kemudian dia bertobat, kecuali aku akan berpindah pula dari keinginanku untuk mengazabnya akhirnya aku berikan baginya rahmatku. Naam. رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش وأبو أحمد العسالي العسال العسال في كتاب المعرفة وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد بإسناد مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة yattabi'una majalisa majalisa dzikri fa idza wajadu majlisa dzikrin majlisa dzikrin jalisu ma'ahum fa idza jalasu jalasu ma'ahum fa idza tafarraqu sa'adu ila rabbihim dan ya hadis semacam di atas juga disebutkan oleh Ibnu Syaibah Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Arsh dan Abu Ahmad Al-Asar kemudian ada hadis lain yang sahih dari hadis Abu Hurairah dengan sanad Imam Muslim dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan sayyaratan sesungguhnya Allah punya malaikat yang tugasnya adalah berjalan berkeliling yattabi'una dzikri yang tugasnya adalah menghadiri tempat-tempat manusia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita ini sekarang duduk berzikir mengingat Allah, mengenalnya, nama-namanya, sifatnya, perbuatannya, hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya. Ini duduk berzikir. Maka Allah punya malaikat yang tugasnya mendatangi majlis-majlis semacam ini. Tugas mereka hanya mencari orang yang sedang beribadah, berzikir, baca Quran, mempelajari ilmu agama. Fa idza wajadu majlisa dzikrin jalasu ma'ahum. Kalau mereka dapati ya ada tempat orang sedang berzikir mengingat Allah. Berzikir mengingat Allah bukan terbatas hanya dengan ucapan subhanallah bila tidak. Ya. Membaca Quran adalah zikir mengingat Allah Swt. Mempelajari ilmu agama adalah zikir mengingat Allah Swt. Mempelajari halal haram daripada hukumnya ini adalah bagian daripada zikir kepada Allah Swt. Jika mereka mendapati tempat semacam ini, mereka pun bersimpu duduk sumah duduk bersama mereka menaungi mereka dengan sayap-sayapnya mereka tak terbang ya memang kita Allah tutup pintu perkara gaib sehingga kita tak melihat malaikat kita tak melihat malaikat karena diantara bentuk orang-orang yang beriman adalah yang beriman dengan perkara gaib dan malaikat adalah merupakan perkara gaib Ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ciri-ciri yang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaibi mereka lah yang beriman dengan perkara gaib. Kita yakin malaikat ada bersama kita. Sebagaimana kita yakin ada kalimat ada malaikat yang mencatat kiri dan kanan. Ya apa yang kita ucapkan inilah iman kepada perkara gaib. Dan iman ini begitu pentingnya ya membuat orang itu memperoleh derajat takwa dan pintu beriman kepada gaib ini ditutup Allah kapan? Ketika ruh telah tiba di kerongkongan, ketika telah menyaksikan malakul maut, tertutup, habis. Tak bisa lagi tobat. Ketika matahari terbit <laughs> dari arah barat, tak bisa lagi tobat. Kata para ulama, kenapa kita tak diterima tobat ketika matahari telah terbit di arah barat? Jawabannya, karena yang dahulu perkara gaib kita imani, sekarang kita iman akan muncul mata dari terbit, akan muncul ternyata dari arah barat. Kita imani. Sekarang berguna karena dia belum muncul. Ketika dia muncul bukan lagi menjadi perkara gaib. Karena itulah ketika mereka beriman tak ada lagi nilai di sana. Paham? Kemudian mengapa mereka yang telah sampai ruhnya di kerongkongan tak diterima taubatnya? Jawabannya perkara gaib tentang malakul maut yang kita imani akan datang. Ya, sekarang kita tak menyaksikan malakul maut, maka berguna beriman dengan malakul maut. Ya, berguna begitu tinggi nilainya tatkala malakul maut datang, ketika itu semua orang beriman, kafir pun beriman, tapi terlambat. Kenapa? Karena perkara gaib itu tak lagi gaib baginya, tampak dia lihat, terlambat. Subhanallah. Maka kita beriman dengan perkara gaib. Ya, bahwasanya malaikat mendatangi majlis-majlis zikir semacam ini. Itulah ketenangan yang kita dapati. Bukankah kita merasa tenang ketika pulang dari kajian? Tenang, tentram, nikmat. Rindu untuk hadir kembali. Kenapa? Jawabannya adalah turunnya malaikat-malaikat yang menaungi orang-orang yang berzikir kepada Allah. Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ketenangan ini tak dapat ya dirasakan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Walaupun dia fly, konsumsi narkoba, subhanallah. Tenang sesaat, fly dia hilang, setelah itu galau lagi. Sadar daripada narkobanya galau lagi. Stres berkecandu ya tapi subhanallah kenikmatan berzikir kepada Allah mempelajari nama-namanya sifat-sifatnya perintahnya larangannya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena Allah perintahkan malaikat-malaikat menaungi mereka, mendoakan mereka, Allah turunkan kepada mereka rahmat Allah Jalla wa'ala. Fa'idha tafarraku, terkala mereka ini bubar, nanti kita bubar. Setelah salat Isya masing-masing pulang ke rumahnya. Sa'adu ila rabbihim. Sa'ida. Sa'idu ila rabbihim. Maka mereka pun naik kepada Tuhan mereka, melaporkan apa yang mereka lihat dan Allah lebih tahu daripada malaikat-malaikatnya. Ini menunjukkan Allah tempat mengada mereka ke mana? Di atas. Dalam surat Ma'arij jelas-jelas kata Allah, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كان مقداره خمسين ألف سنة naik malaikat-malaikat kepada Allah dan malaikat Jibril ya yang bilangan naiknya malaikat itu kalau akan hitung 50 ribu tahun mereka naik kepada Allah menunjukkan Allah di mana di atas Subhanallah. Ketika kaum muslimin gila dengan ahlul dengan dengan ilmu kalam mengikuti ya filsafat-filsafat teologi-teologi dari bukan orang Islam akhirnya mereka pun kebingungan dalam ya mengetahui di mana Tuhan mereka. Sebagian mengatakan Tuhan menyatu dengan hamba. Sebagaimana kaum sufi yang mengatakan hamba itu bisa menyatu dengan Tuhan. Meniru perkataan kaum Nasara Orang-orang Nasara mengatakan telah menyatu ketuhanan Isa dengan Allah Jalla wa Jalla wa ala. Telah menyatu dalam tubuh raga Isa Allah Jalla wa ala. Ya, ini akidah mereka. Tak akan mungkin Allah itu menyatu dengan hambanya. Mustahil. Allah Maha Besar. Jalla wa ala. Di atas seluruh makhluknya. Bagaimana dia bersatu dengan makhluk yang kecil. Padahal bumi digenggamannya di hari kiamat, langit digulungnya dengan tangan kanannya. Bagaimana mungkin menyatu? Ya, Nah. Wa aslul hadithi fi sahih Muslimin wa lafdhuhu ila تفرقوا صعدوا Allah wa فيسألهم wa wa وجل وهو bihim min من أين al hadis. Ya, dalam hadis Sahih Muslim, redaksinya, tatkala mereka bubar, nanti kita bubar setelah Isya. Malaikat-malaikat pun naik ke atas. Fayasaluhumullahu azza jalla wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka apa yang kalian saksikan, apa yang kena diri, Dan Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya dari mereka. Ya. Min aina ji'tum dari mana kalian datang? Maka mereka mengatakan, "Ya Tuhan, kami datang dari sisi hamba-hamba yang sedang berzikir kepadamu." Subhanallah. Kata Allah, Saksikan semuanya mereka telah kuampunkan. Kata malaikat ya Allah, ada seseorang dia datang kebetulan saja. <laughs> Dia duduk-duduk di belakang santai-santai. Bagaimana? Apakah dia ikut digolongkan dengan mereka? Ya kata Allah. Qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka satu kaum yang tak akan pernah ada celaka orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah. Ada orang kebetulan datang lewat, ada kajian duduk sebentar. Ditanya malaikat itu Allah datang terlambat, duduk santai-santai sibuk dengan handphonenya dia. <laughs> Masukkan dia. Takkan pernah celaka orang duduk dengan mereka. Subhanallah, nikmatnya majlis kita ini. Tak celaka antum meskipun ngantuk-ngantuk. <laughs> Tapi bukan niatnya mau ngantuk ya. <laughs> Subhanallah. Naam. وذكر الدار قطني في كتاب نزول ربي عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا من حديث عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له ألا ظالم فأستجيب فأستجيب له ألا ظالم لنفسي يدعو في يدعوني fa fa'afukkahu ah, fayakunu kadzalika ila matla'il subhi wa ya'lu 'ala al-kursiyyi Al-Imam Ad-Daruqutni dalam kitab Nuzul Rabbi Azza setiap malam ke langit dunia dari hadis Ubadah bin Samit dia berkata bersabda Rasulullah SAW dan hadis ini sahih ya hadis ini diingkari oleh orang-orang ahlu kalam apa bunyi hadisnya yanzilu Allahu kulla lailatin setiap malam Allah turun ila sama'id dunya ke langit dunia, langit yang terendah langit dunia. Ada tujuh lapis langit. Hina yabqa hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketiga bersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu maka Allah akan berkata ala abdun min ibadi yad'uni adakah hamba-hambaku yang berdoa kepadaku meminta kepadaku fa astajibalah ku kabulkan doanya ala zalimun nafsihi yad'uni fa'fukkahu adakah orang yang datang mengadukan kezaliman dirinya ya aku akan hapuskan dosa-dosanya fayakunu kadzalik dan itu berketerusan ila matla'is subhi sehingga terbitnya subuh terbitnya fajar wa ya'lu ala kursi dan dia maha tinggi di atas kursinya hadis ini dalam banyak redaksi Hadis yang sahih. Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ya. Dan jangan kita paksakan akal kita untuk memahami bagaimana turunnya Allah. Yang kita yakini Allah Jalla wa'ala Laisa kamithlihi syai'un Tak akan pernah sama dengan makhluknya Turunnya Allah adalah turun yang layak bagi Allah SWT Tanpa harus Allah Jalla wa'ala ya dalam liputan makhluknya. Allah tidak pernah dalam makhluk dan makhluk tidak pernah dalam Allah. Bagaimana turunnya Allah? Jangan kau tanyakan bagaimana turunnya. Kau imani turunnya layak bagi Allah tak sama dengan turunnya makhluknya. Ada orang-orang yang mengingkari hadis ini, mengatakan ini hadis dipahami oleh orang Wahabi aja nih. Yang akal mereka tak jalan, otak mereka tak jalan, tumpul. Bagaimana pula Allah turun sepertiga malam? Sementara bumi ini berbeda-beda, malam di Amerika, siang Indonesia, siang Indonesia, malam di Amerika. Kalau Allah turun sepertiga malam, berarti Allah tak naik-naik karena malam berubah-ubah, berganti-ganti. Dia bayangkan turunnya Allah sebagaimana turunnya dia. Dia bayangkan Allah sama dengan dirinya. Ketika dia turun siapa dia di atas? Dia bayangkan Allah sama dengan dirinya. Padahal Allah tak akan pernah sama dengan makhluknya. Bayangkan ada kata kita menganalogikan Allah dengan makhluk salah kaprah. Allah tak sama dengan makhluknya. Ya, ketika ada lima orang berbicara kepada kita meminta berbagai macam hajat dalam waktu yang bersamaan, tak bisa kita ketahui mana satu yang mau kita dengarkan. Tak bisa kita cerna. Lima orang ngomong pusing kepala kita. Dia menakin semua, ribut kali satu-satu, ya kan? Itu <laughs> makhluk. Allah berapa miliar hamba-hambanya yang berdoa kepadanya dengan semua bahasa dalam satu waktu. Ya, Allah mengetahui, mendengarkan semua bahasa mereka, mengijabahi semua doa-doa mereka. Allah Jalla Tiap kali kita bers hadapan Allah mengerjakan salat, tiap kali kita baca Fatihah, kita bermunajat kepada Allah, Allah menjawab ucapan kita. Kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Berapa banyak jumlah kita, berapa banyak jumlah manusia, bagaimana cara Allah SWT menjawab semua makhluk ini yang sholat dalam waktu yang berbeda-beda atau dalam waktu yang bersama, secara bersamaan. Jangan kau samakan Allah dengan makhluk. Akhirnya dia mengingkari hadis ini. Bahkan bukan hanya hadis, ayat pun mereka ingkari. Semua ayat yang jumlahnya ribuan tentang Allah di atas mereka ingkari karena tak sesuai dengan akal mereka. Ya, akal sek, akal sakit mereka, bukan akal sehat, akal sakit mereka. Subhanallah. Kesamaan dari sisi sifat Namanya sama tapi tak sama hakikatnya. Ya, turun makhluk saja pun berbeda-beda. Sama turunnya helikopter dengan turunnya pesawat? Sama. Sama-sama turun. Tapi tak sama kaifiat turun karena berbedanya zat. Subhanallah. Ya. Kita punya kaki Kursi punya kaki, meja punya kaki. sama kaki meja dengan kaki kita? Tak sama meskipun sama namanya kaki. Demikian juga sifat-sifat Allah. Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana mana'aka antas juda makhluk tu biadaya." Mengapa engkau enggan wahai iblis sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku? Allah mengatakan dengan dua tanganku kata mereka mustahil Allah punya dua tangan. Memang Allah seperti makhluk. Ya. Mengapa kita harus tolak? Allah yang mengatakan tentang dirinya, dia lebih tahu. Dan tentunya kedua tangannya tak akan pernah sama dengan tangan hamba. Kenapa mereka tolak? Kalau kita terima berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah punya tangan seperti makhluk. Subhanallah. Akhirnya Jahmiyah menolaknya Mu'tazilah menolaknya, Asy'ariyah pun menolaknya. Bedanya Asy'ariyah diberi takwil, bukan tangan. Tapi maknanya kekuasaan. Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Kita katakan kalau begitu kau katakan Allah punya kekuasaan, kau telah menyamakan Allah dengan makhluk karena makhluk juga punya kekuasaan. Mereka protes mengatakan, takkan mungkin sama kuasa Allah dan kuasa makhluk. Bilang, takkan sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Wahai kaum asyariyah, yang menetapkan tujuh sifat ma'ani. Ya, kalian tetapkan tujuh sifat ini. Kenapa kalian tolak yang lain? Kalau tolak, tolak semua. Bagus seperti, seperti, seperti mutazilah. Jangan tanggung-tanggung. <laughs> kalian kebingungan Yang paling pelik dalam bab akidah Asyariyah Maturidiyah. Pelik. Ya. Naam. Tafadhal. وعن جابر بن سليم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فيهما فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فمقته فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فهو يتجلجل فيها رواه رواه دا رواه الدارمي عن سهل بن بكار أحد شيوخ البخاري وله شاهد وله شاهد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه dari riwayat Jabir bin Salim dia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna rojulan mimman kana qablakum. Sungguh ada seorang laki-laki yang dahulu sebelum kalian, umat-umat terdahulu, labisa ini dia memakai dua pakaian dengan bangganya, sombongnya, pakaian mahal. Ya, yang membuat dia sombong. Bagaimana setelah itu? fatabakhtar fihima maka dia petentengan membanggakan diri berjalan dengan kedua pakaian tersebut dengan sombongnya ini bahayanya sombong nih ya makanya kita kalau pakai baju baru meminta kepada Allah Jalla wa ala agar Allah Subhanahu taala berikan bagi kita kebaikan Allah min as'aluka khairahu atau as'aluka khairah Allah bermohon kepadamu kebaikan daripada baju ini alaih dan kebaikan apa yang yang datang bersamanya berlindung daripada keburukannya memakai baju baru memakai sepatu baru ya memakai kendaraan baru bermohon kepada Allah daripada kejelekan apa yang kita pakai kadang-kadang membuat kita sombong mobil kita paling cantik ngeri kadang-kadang nengok mobil orang kaleng-kaleng <laughs> danga-danga Akhirnya merendahkan diri, merendahkan mereka. Hati-hati. Kita pakai pakaian yang mahal, merendahkan orang. Kadang-kadang orang memakai pakaian bukan karena kebutuhan tapi karena kesombongan. Ya, kadang-kadang bajunya sampai jutaan rupiah. Subhanallah, juta rupiah. Baju sampai jutaan rupiah. Jangan dalamnya dua juta harganya. <laughs> Jangan dalam dua juta, bodoh. <laughs> Dibanggakannya lagi. Orang-orang kaya itu kadang makan. Kita makan empenyet, makan pecelnya, dia makan burung cendrawasih. Satu porsi dua juta. Hmm, share, putu, hmm, makan burung cendrawasih. Subhanallah. Ini orang-orang bodoh lebih enak lagi empenyet. Mereka makan bukan karena kebutuhan, karena kebanggaan. Sombong dengannya. Di sini sebutkan dua, seorang laki-laki memakai dua pakaian kesombongan. Jalan pun dia petentengan. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jangan sampai terjangkiti ujub sombong. Dengan apa kita miliki? Pakaiankah? Ya, kendaraankah? Handphonekah? <laughs> Nengok handphone orang jadul, sombong. Hati-hati. Orang ini berjalan dengan petentengan. Ya, karena dia punya pakaian yang mahal. Fanadharallahu ilaihi min fawqi arsyhi. Allah melihat dia dari atas arasnya. Famaqatahu betapa bencinya Allah kepada hamba yang sombong ini. Betapa tidak. Nikmat Allah yang beri sombong, merasa dirinya hebat. Seolah-olah dia yang memiliki nikmat tersebut, dia banggakan nikmat tersebut atas makhluk yang lain, merendahkan makhluk lain, maka Allah murka kepadanya. Fa'akhadathu fa'amaral arda fa'akhadathu Allah perintahkan bumi telan tuh orang hidup-hidup. Tiba-tiba terjadilah likuifaksi. Masuk ke dalam perut bumi. Fahuwa jal fiha, maka dia tenggelam dalam perut bumi. Dampak daripada kesombongan. Hati-hati kita. Ya, mobil mewah tiba-tiba <laughs> masuk ke dalam jembatan Barelang. <laughs> Subhanallah. Ada ah, rukun yang meriwayatkan dari Sahal bin, Bak bin Bakar, salah seorang guru Bukhari dan memiliki jalur pengkuat dari Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Habis. Tayyib. Ini untuk apa? Hadiah. Oke. Siapa mau jawab? Usah. Saya buat dulu soalnya. Ya. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana? Tapi tidak bertempat. Fadol. Jahmiyah. Masya Allah. Ah, kasih beliau. Pertanyaan kedua. Kenapa dinisbatkan dengan Jahmiyah? Kenapa? Ah, Karena Hah? Karena dinisbatkan dengan Jaham bin Sofwan. Penggagas pemikiran ini adalah Jaham bin Sofwan. Karena itulah disebut dengan Jahmiyah. Nah, siapa mau jawab? Hmm. Ayo, satu lagi. Oke. Okay. Bedakan antara Jahmiyah dan Asy'ariyah dalam bab sifat Allah swt. Agak pelik sedikit. Nah. Ahsanta Jahmiyah menolak semua sifat Allah, Asy'ariyah menerima sebagian, hanya tujuh yang mereka terima namanya sifat ma'ani. Sifat afal tak mereka tolak. Ya. Jahmiyah semua sifat mereka tolak. dan Demikian juga Mu'tazilah. fadal Kasih ke belakang. Demikian dulu Akhi barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Nanti setelah Isa ada orang ya yang mau masuk Islam, ya, yang sempat menyaksikan saksikan. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa akhdahu alhamdulillah rabbil alamin.